إذا استعنت فاستعن بالله قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الاستعانة طلب العون Isti'anah artinya meminta pertolongan. Di antara makna fi'il apabila ditambah dengan alif sin dan ta istaf'ala. Kebanyakan bermakna tolab. Istaghfara. Tolab al-maghfirah. Ista'ana. Tolab al-aun. Istaghatha. Tolab al-ghawth. Wahakada. Ini diantara maknanya. Maka di sini al-isti'anatu maknanya adalah talabul aun. Minta tolong. Wahia anwa'un. Dan isti'anah dari sisi hukumnya ada beberapa macam hukum dan keadaannya. Al-awwalu yang pertama, al-isti'anatu billahi meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al-isti'anatul mutadamminatu li dhulli minal 'abdi li rabbih. Yaitu permintaan tolong yang mengandung kesempurnaan kehinaan seorang hamba kepada Rabbnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta tolong karena dia merasa butuh. Karena dia serba kekurangan. Kepada zat yang maha kaya dan maha sempurna. yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidul amri ilaih dan menyerahkan urusan seluruhnya kepada Allah. Wa i'tiqadu kifayatihi dan meyakini bahwa dia merasa cukup untuk minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Nah, Rasa cukup. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Dan isti'anah semacam ini tidaklah terjadi kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyandarkan diri secara murni hanya kepadanya. Merasakan hina di hadapan yang maha mulia, maha sempurna. Nah, ini tidak mungkin kecuali hanya untuk Allah. Wa daliluha qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa iyyaka huna Ma i'rabuhu ya akhi? Dal malik. Apa i'rabnya iyyaka di sini? Maf'ul bihi muqaddam. Semestinya apa? Na'buduka wa nasta'inuka. Dan kaf yang pada asalnya di belakang dipindahkan ke depan tentunya menjadi domir munfasil karena tidak mungkin domir munfasil itu diletakkan apa domir mutasil diletakkan di depan karena harus ada sambungan dari perkataan yang lain maka ketika diletakkan di depan jadi iya kak ya dan maf'ul bihi yang pada asalnya kedudukannya itu di belakang setelah fi'il dan fa'il ini kok diletakkan di depan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala ya berfirman dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ayat-ayatnya tersebut berdasarkan susunan-susunannya melainkan dengan satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala lebih faham dan lebih mengetahui. Nah, di antaranya ada yang kita ketahui di mana para ulama berusaha untuk mencari-cari hikmah. Apa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian dan demikian? Nah, di antaranya adalah firman Allah ini. Kenapa Allah tidak menyatakan na'buduka wa nasta'inuk, tapi Allah mendahulukan maf'ulun bihi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, melainkan karena satu hikmah. Ya, di dalam kaidah bahasa Arab menyatakan apa? Takdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasra wal ikhtisasa bahwa mengedepankan apa yang mestinya di belakang asal tempatnya itu di belakang memberikan faedah pembatasan pengkhususan permintaan tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pembahasan tentang keindahan bahasa Al-Quran itu banyak dibahas dalam ilmu balaghah. Nah. Wa wajhul ikhtisasi anna Allah Ta'ala qaddama al-ma'mula iyyaka. Sisi pengkhususannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maf'ul iyyaka وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن kaidah bahasa yang Al-Qur'an turun dengannya anna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasra wal ikhtisas bahwa mendahulukan apa yang haknya dia diundurkan diletakkan di belakang memberikan faidah pembatasan dan pengkhususan Wa ala hadha dan atas hal inilah yakunu sarfu hadha an-naw'i li ghairillah ta'ala syirkan mukhrijan 'anil millah. Ya. Memalingkan dari jenis ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis pertama. Ya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh al-muallif. Isti'anah yang bentuknya ibadah. Karena tidak diperbolehkan kepada selain Allah. Isti'anah semacam ini khusus lillah subhanahu wa ta'ala al yang kedua. Al-isti'anatu bil makhluqi. Isti'anah, permintaan tolong kepada makhluk. Ala amrin ya yaqdiru alaihi terhadap satu perkara yang makhluk ini mampu untuk memberikan pertolongan. Fahadihi ala hasabil musta'ani alaihi. Ya, maka ini tergantung dilihat hukumnya itu tergantung pada yang dimintai tolong. Al musta'ani alaihi. Ya. Tergantung dari yang dimintai tolong. Apa permintaan tolongnya itu? Jenis apa? Fa'inkanat ala birrin, kalau kemudian permintaan tolong dia jenisnya adalah kebaikan, ketaatan, bukan kemaksiatan, fahiyah jaizatun lil musta'in. Maka ini boleh bagi yang meminta tolong masyru'atun lil mu'in dan disyariatkan bagi yang memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Ya. Minta tolong bantu mendolong mobil karena mobilnya macet misalnya. Tak apa-apa. Boleh bagi seseorang untuk meminta tolong pada orang yang lain yang mampu tentunya. Nah, dan bagi yang lain tersebut disyariatkan bagi dia untuk memberi bantuan. Nah, minta tolong. Ya. Untuk uh, membantu dia menggiringnya ke masjid karena dia buta misalnya. Bagus. Ketaatan dan seterusnya. kaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong diajari. Minta tolong diajari ilmu ini dan ilmu itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Intinya adalah amalan kebaikan Wa in kanat ala ithmin fahiya haramun alal musta'ini wal mu'in. Dan apabila yang dimintai tolong tersebut jenisnya adalah haram. Dosa. Ya. Minta tolong diantarkan ke tempat pelacuran wal billah. Minta tolong ah, agar dibelikan uang digunakan untuk berjudi. Hakada, wahakada. Fahiyah haramun alal musta'ini wal mu'in. Maka ini hukumnya haram terhadap yang meminta tolong dan yang memberi bantuan. Juga tidak boleh. Naam. kaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Naam. Minta tolong mobilnya mau dipakai apa mau dipakai untuk kampanye Nah. Oke. Dikasih ndak? Ta'awun 'alal itsm wal 'udwan. Naam. Ya. Minta tolong. Naam. Salonnya, speakernya mau dipakai untuk acara tujuh belasan. Ta'awun alal ithmi wal udwan. Naam. Wa in kanat ala mubahin fahiya jaizatun lil musta'ini wal mu'in. Nah, kan tetapi kalau dalam perkara yang hukumnya mubah maka hukumnya boleh. Ya. Bagi yang meminta tolong dan bagi yang membeli pertolongan. Lakinnal mu'ina qad yuthabu ala dzalika thawabul ihsani ilal ghair. Tapi yang memberi pertolongan terkadang diberikan pahala. Ya. Nah, terhadap perbuatan baiknya dia kepada orang lain. Wa min thamma takunu fi haqqih masyru'ah. Sehingga dari sisi ini ya menjadi sesuatu yang disyariatkan bagi dia. Nah, liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Membantu orang dalam perkara yang mubah pun itu baik. Nah, boleh bagi yang minta tolong, sedangkan yang memberi pertolongan termasuk ya orang yang telah berbuat baik. Nah, ini jenis yang kedua boleh Ya, tergantung dimintai tolong untuk apa. Semasa dia sanggup tentunya. Atalit yang ketiga. Al-isti'anatu makhluqin hayyin hadirin. Minta tolong kepada seorang makhluk yang hidup ha? dan hadir dia hidup kemudian hadir ada di situ ya ghairi qadir tapi dia tidak mampu ya fahadhihi lagwun la ta'ila tahtaha ini adalah lagu nah. ini adalah lagu sia-sia. La ta'ila tahtaha, ay la faidata. Tidak ada faidahnya. Nah, ngapain minta tolong pada orang, orang yang tidak mampu. Tolong, Tolongkan mobil. Kamu sudah lihat dia nggak punya dua kaki. Gimana dia mau mendorong mobil? Nah, dia tidak punya kaki. Hah? Naam. Ya sia-sia kamu minta tolong pada dia. Naam. Atau kamu minta tolong pada dia tapi orang ini Ya Yakni sudah kakek-kakek Nah, Naam, kelihatan sudah loyo, punya kekuatan. Sia-sia kamu minta tolong pada dia untuk dorongkan mobil. Naam. Ya. Kalau kamu minta tolong pada orang untuk dolongkan mobil, dia tidak punya dua tangan. Mungkin? Hah? Mungkin nggak? Sia-sia apa enggak? Hah? Mungkin, naam. Mungkin pakai badannya kan bisa. Tidak pernah lihat orang do tarik mobil pakai rambut. Hah? Pakai apa itu? Pakai gigi. <laughs> Hah? Tarik apa? Pesawat. Itu tenaga dalam atau tenaga luar? <laughs> Hah? anam. Hmm. Kalau memang secara bohir tenaganya begitu, ya nggak mengapa. Hmm, tarik mobil pakai gigi misalnya, atau pakai telinga. Hmm. Naam. Yang ada ya gigi, terus apa? Rambut. Hmm. Telinga. Hah. Benar. Mobil-mobilan. Betul. Ah, benar. Putus ya, akhi. Al-muhim. Ya, intinya dia mampu. Nah, tapi kalau tidak mampu, lagu sia-sia. Misal ayyasta'ina bi syakhsin ba'ifin ala hamli syai'in thaqif. Minta tolong dengan orang yang loyo, lemah, ha, untuk membawa sesuatu yang berat. Nah, ya, gimana kalau anak minta tolong pada Fudail? Tolong angkatkan jalon galon. Itu sia-sia enggak? Sia-sia. Nah, nah. Nah. Kelihatannya sia-sia. Kecuali kalau dia minta bantuan. Nah. Hmm. Ar-Rabi' Yang keempat Al-isti'anatu bil amwati mutlaqan au bil ahya minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati secara mutlak siapa saja yang sudah mati perkataan beliau mutlak, yakni tidak terkecuali siapapun. Apakah dia seorang nabi ataukah seorang yang saleh atau yang lainnya. Au bil ahya atau minta tolong pada orang yang hidup ala amrin ghaibin terhadap satu perkara yang gaib la yaqdiruna ala mubasyaratih mereka tidak mampu untuk ya secara langsung memberikan pertolongan itu. Nah. Ya. Dia minta tolong kepada seseorang ya untuk menyelesaikan perkara gaib Naam. Minta tolong supaya rezekinya di diperbaiki. Nah, urusan rezekinya yang pada awalnya bangkrut minta tolong supaya dijaga agar terus mendapatkan keberuntungan. Nah, minta tolong agar kemudian terjaga dari mara bahaya yang menimpa dia. Ya. Makhluk-makhluk halus yang ingin mengganggu dia agar dia terjaga. Minta tolong pada mereka. Fahada syirkun maka ini syirik. Liannahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna lihaulah tasarrufan khafiyan fil kauni karena tidaklah terjadi permintaan tolong kepada orang tersebut melainkan dari seseorang yang dia meyakini bahwa mereka-mereka itu mempunyai tasarrufan khafiyan atau disebut juga pada ibarat yang lalu tasarrufan sirriyan ya punya uh, kemampuan secara sir fil kaun di alam ini. Nah, kalau ada walimahan maka minta tolong pada dia agar tolong jangan diturunkan hujan di saat dilangsungkannya pernikahan atau walimahan. Nah, tak tolong ya kepada pawang hujan. Nah, ya minta tolong pada si fulan agar memberkati semoga pada perkawinannya itu mendapatkan berkah diberikan anak kepada orang mati ya atau kepada habib fulan Ini syirik. Mengeluarkan seorang dari Islam. Al-khamis. Al-isti'anatu bil a'mal wal ahwalil mahbubati ila Allah Ta'ala. Kita meminta tolong dengan bertawassul dengan amalan-amalan kita atau keadaan-keadaan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi masyru'atun. Adapun yang ini ya disyariatkan. Bi amrillah taala berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi pada firman-Nya ista'inu bis sabri was salah minta tolonglah kamu pada Allah melalui apa? Sober. Ya. Dengan kesabaran. Dan dengan sholat. Naam. Dengan amalan-amalan saleh. Dan dari sini pula kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua kemudian mereka berdoa dengan menyebutkan amalan-amalan saleh mereka. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول dan al-muallif berdalil untuk jenis yang pertama. Ya, isti'anah ibadah biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa taala إياك نعبد وإياك نستعين وقوله صلى الله عليه Alaihi آله وسلم إذا sta'anta fasta'in billah." Jika engkau hendak meminta tolong, maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat-ayat dan hadis yang beliau sebutkan ini muntabiq ya cocoknya kepada jenis yang pertama. Nah, wallahu a'lamu bishawab ilahuna ya ikhwan. Wa fiqum. fikum. Tafaddalu hafizakumullah.